wa taala. Di samping usaha-usaha yang kita lakukan, jangan lupa bahwa usaha kita sebatas usaha Adapun ketentuan berhasil atau tidak berhasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata syarih wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah Wa idza 'alima al-'abdu anna kullan min 'indillahi fal wajib ifraduhu subhanahu wa ta'ala bil khasyah. Kata syarih maka jika seorang hamba tahu dengan yakin bahwa semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya hamba tadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan dengan ketakwaan. Rasa takutnya hanya kepada Allah dan ketakwaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang itu. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fala nasa Janganlah kalian takut pada manusia, takutlah kepadaku. Karena sudah dibahas kemarin hadisnya. Walau nas, walaupun manusia berkumpul seluruhnya, bahkan dalam riwayat manusia dan jin seluruhnya bersatu padu bekerja sama tolong menolong dukung mendukung untuk memberikan kejelekan kepadamu nggak akan bisa memberikan kejelekan kepadamu kecuali sebatas apa yang sudah Allah takdirkan kepadamu. Demikian pula sebaliknya. Orang-orang sepakat bersatu padu manusia dan jin seluruhnya. Tolong menolong untuk memberikan kebaikan kepadamu. Tetapi mereka nggak akan mampu, nggak akan bisa. Kecuali sebatas apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Jafat as-suhuf. Rufi'atil aqlam wa suhuf. Pena telah diangkat, lembaran telah kering, takdir-takdir sudah ditentukan dengan pasti. Maka apa perlunya kita takut pada manusia? Fala takshawun nas kata Allah. Jangan takut pada manusia, takutlah kepadaku. Demikian pula ayat lain. Wa iya farhabun kata Allah maka lah hendaklah kalian takut kata Allah. Atau ucapan Allah yang lain wa iyaya atau fa iyaya fattaqun. Hendaklah hanya kepadaku kalian bertakwa. Bertakwa juga mengandung makna takut di sana. Takut yang menyebabkan dia tunduk. Takut yang menyebabkan dia taat. Takut yang menyebabkan dia mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu takwa. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون kata Allah siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya siapa yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya maka mereka lah orang-orang yang faizun yang akan menang yang akan jaya yang akan selamat demikian ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah." Dialah ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah lah yang pantas, yang berhak untuk manusia takwa kepadanya. Untuk manusia takut kepadanya. Dan dialah yang berhak dan memiliki maghfirah, ampunan. Maka kata Syekh Asy-Syarih rahimahullah, ونظائر هذا في المعنى وهذا المعنى في القرآن كثيرة dan ayat-ayat yang seperti ini dalam Quran sangat banyak sekali wala budda likulli 'abdin an yattaqi asya'a dan semestinya seorang hamba mau tidak mau dia mesti takut pada sesuatu mesti ada yang dihindari fa innahu la ya'ishu wahdah karena manusia tidak berdiri sendirian atau tidak hidup sendirian. Dia makhluk sosial, hidup bersama setiap manusia dengan berbagai macam jenis sifat yang berbeda-beda. Walau kana malikan muta'an, walaupun raja yang ditaati, penguasa yang manusia semuanya takut dan tunduk. Fala budda an yantaqi asya'a yura'i biha ra'iyatahu. Mesti Walaupun penguasa demikian hebatnya, besarnya dan ditaati, tetap dia menakutkan sesuatu atau mengkhawatirkan atas dirinya atau atas rakyatnya sesuatu. Fahina idin fala insan ayat Maka dengan demikian manusia sebagai manusia ini dengan sifatnya yang manusiawi mesti menghindari sesuatu dan mesti takut pada sesuatu. Fa illam yattaqillah ittaqal makhluk. Kalau dia tidak takut kepada Allah, mesti takut pada manusia atau takut pada makhluk. Kalau dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dia takut pada makhluk. Kadang takut pada manusia atau pada jin atau pada bahaya-bahaya lain yang dianggap dianggap lebih besar. Wal khalqu la la yattafiq hubbuhum kulluhum wa bughduhum. Karena manusia tidak sepakat cintanya dan bencinya. Ini tidak sama. Manusia bahkan al-khalqu makhluk seluruhnya la yattafiq hubbuhum kulluhum wa bughduhum. Tidak sama kecintaan mereka dan kebencian mereka yang ini benci, yang ini cinta, yang ini suka, yang ini benci, yang ini dekat, yang ini jauh, yang ini cocok, yang ini nggak cocok, yang ini ridho, yang sana nggak ridho. Demikian manusia. Balilladhi yuriduhu hadha yubghiduhu hadha. Bahkan apa yang diinginkan oleh orang yang ini justru yang dibenci oleh orang lain. Yang orang lain suka, orang lain justru benci dan tidak suka. Demikian manusia fala yumkin irda'uhum kulluhum fala yumkin irda'uhum kulluhum maka tidak mungkin akan membuat ridho mereka seluruhnya mustahil untuk membuat ridho seluruh manusia penguasa apalagi penguasa di alam-alam demokrasi penguasa di masa-masa bid'ah demokrasi ini menyebar merata Berpikirnya bagaimana dia berbuat sesuatu supaya diridhoi semua pihak. Kita katakan mustahil, nggak mungkin. Kamu akan membuat ridho yang sana, rakyat yang sebelah sini akan marah. Kamu membuat ridho sebagian rakyat yang ini, yang sana akan protes demonstrasi besar-besaran menentang kamu. Maka jangan, jangan hitungannya bagaimana memuaskan manusia secara keseluruhan. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena selera manusia berbeda-beda. Karena hubuhum wa bughduhum lam yattafiq. Karena cinta mereka dan benci mereka tidak sama. Kesukaan mereka, kebencian mereka tidak sama. Kemauan mereka berbeda-beda. Bagaimana mungkin akan membuat itu sebuah pihak. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin. Cari keridhaan Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan dengan tegas. Ini perintah Allah, kami laksanakan. Niscaya sebagian besar rakyat akan merasakan hikmahnya, akan merasakan maslahatnya setelah terjadi. Mungkin awalnya protes, ini penguasa kita sektarian, ini penguasa kita terlalu agamis, ini penguasa kita begitu, penguasa begitu. Itu biasa di awal pertama. Tetapi ketika berjalan, berjalan, berjalan, niscaya mereka akan merasakan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Niscaya mereka akan merasakan benar-benar hidup makmur. Negeri yang penuh berkah. Negeri yang penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang Allah berikan barakah dari langit dan dari bumi. Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kata Allah, kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah bukakan barakah dari langit dan Allah bukakan barakah dari bumi. Turun dari langit barakah, keluar dari bumi barakah. Tetapi sayang sekali, hampir tidak ada penguasa yang berpikir bagaimana menjadikan Allah ridha. Hampir tidak ada seorang tokoh pemimpin negara berpikir bagaimana supaya Allah ridho. Kebanyakan mereka berpikir bagaimana rakyat ridho. Padahal rakyat bermacam-macam nggak mungkin membuat ridho mereka semuanya. Waridan nas ghayatun la tudrak kata Imam ash syafii rahimahullah. Qala bal alladhi yuriduhu hadha yubghiduhu hadha Bahkan yang disukai oleh sebagian orang justru dibenci oleh sebagian yang lain. Fala yumkin irda'uhum kulluhum, maka tidak mungkin akan bisa membuat ridho mereka seluruhnya. Kama qala Syafi'i, sebagaimana diucapkan oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Catat itu dengan tinta emas. Ini adalah ucapan para ulama, bukan hanya ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Sekian para ulama sepakat menyatakan bahwa ridhon nas ghayatun la tudrak. Fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka halzamhu. Maka peganglah sesuatu yang akan memperbaikimu dunia akhiratmu. Falzamhu, kemudian pegang kuat-kuat. Selesai. Wada' masih siwahu falatu ani. Kemudian tinggalkan yang lain, jangan kamu pedulikan. Yang mau ridho silahkan, yang nggak ridho silahkan. Jelas, ya. kalau seseorang ya, pemimpin mengharamkan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, tentunya ahli maksiat akan jengkel, akan marah. Ini apa-apaan? Diputuskan ini haram. Sebagian manusia yang suka perkara haram akan protes. Bahwa keputusan engkau wahai penguasa, wahai pemerintah sungguh meresahkan masyarakat. Katanya. Keputusanmu membuat kami begini, bikin kamu begitu. Kasihan mereka yang jualan khomernya, yang jual ininya, pabriknya, pegawainya. Kalau diharamkan khomer, berapa banyak pekerja-pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Dan betapa banyak pabrik-pabrik bangkrut, pabrik Homer, dan bagaimana rakyat jelata yang bekerja di sana. Lihat, protes, marah-marah, nggak ridho dengan kebetulan haram. Kalau kalian mengharapkan ridhonya manusia, nggak bakal berhasil. Pasti, pasti, pasti akan berbeda-beda mereka. Ada yang ridho, ada yang nggak ridho. Maka harapkanlah keriduan Allah. Kalau Allah katakan haram, haram. Agar Allah ridho. Adapun manusia, niscaya orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya akan sami'na wa ta'ana. Dan mereka-mereka, orang-orang kafir zimmi, dalam keadaan mereka yang tunduk, merasakan hikmahnya. Aman, tentram, Gak ada preman-preman mabok keleleran di jalan. Aman. Kembali kepada ucapan Asyari rahimahullah. Wa irda'ul khalqi la maqdurun wa la ma'mur. Maka keridhaan makhluk tidak ditakdirkan, tidak pula diperintahkan. La maqdur wa la ma'mur. Makdur ditakdirkan, makmur diperintah. Tidak ditakdirkan dan tidak diperintahkan. Apa maknanya tidak ditakdirkan? Tidak akan mungkin, gak akan bisa. Karena Allah Swt. menyatakan kalau Allah kehendaki Ja'alan nas ummatan wahidah. Kata Allah kalau kami kehendaki, kami bisa menjadikan mereka bersatu, bisa. Tetapi Allah tidak kehendaki. Berarti ghairu makdur. bin a'azakullah dikatakan walakin ikhtalafu walidzalika khalaqahum. Tetapi memang manusia mesti akan berselisih kata Allah. Akan berbeda-beda. Dan untuk itu kami ciptakan kata Allah. Untuk itu manusia diciptakan. Kalau saja mereka manusia sama, sawasiah, sifatnya, perbuatannya, amal solehnya, semuanya beriman. Gak ada perlunya diutus Rasul, gak ada perlunya diturunkan kitab, gak ada perlunya. Gak... Hikmah itu hilang semua. Maka memang demikianlah Allah ciptakan manusia berbeda-beda. Sehingga mengharapkan manusia ridho dari semua pihak, mustahil. Ghairu makdur wala makmur. Tidak diperintahkan, tidak pula ditakdirkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa irda'ul khalqi makdurun wa makmur sedangkan menjadikan ridhonya Allah menjadikan Allah ridho maka itu makdurun wa makmur ditakdirkan dan diperintahkan ditakdirkan artinya memungkinkan bikin Allah ridho bisa Saat perintahnya jauhi larangannya ikuti hukum-hukum Quran wa sunnah kalian menjadikan Allah ridho bisa makdur wa ma'mur dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fal makhluq la yughni anhu min Allah syai'a. Juga makhluk tidak akan bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk enggak akan bisa lepas dari kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tarfata'in sekejap pun nggak bisa. Selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza taqal 'abdu rabbahu kafahu mu'natan nas. Maka siapa yang menjadikan Allah ridha dengan bertakwa kepadanya, ittaqa rabbahu, bertakwa kepada Rabbnya, kafahu mu'natan nas. Allah akan cukupi dia-dia dari manusia. Kama katabat Aisyah ila Muawiyah sebagaimana ditulis oleh Aisyah kepada Muawiyah secara marfu' diriwayatkan juga mauqufan 'alaiha man ardallahu bi saqatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man arda an-nas bi saqatillah 'ada hamiduhu minan nas lahu dhamman siapa yang membuat ridho Allah walaupun dengan kemurkaan manusia maka niscaya Allah akan ridho kepadanya dan manusia pun suatu saat akan ridho kepadanya Wa waman ardan nas bisaqatillah dan siapa yang menyebabkan atau berbuat supaya manusia ridho tetapi dengan kemurkaan Allah maka niscaya kembali pujian manusia berubah menjadi cercaan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan secara marfu dengan sanad yang lemah, dhaif. Tetapi disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dan lainnya mauqufan ala Aisyah. Paling tidak ini adalah riwayat yang mauquf ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau radhiyallahu taala anha, bahwa seorang yang berupaya untuk membuat orang ridha, walaupun manusia murka kepadanya, suatu saat manusia akan paham dan akan berubah menjadi ridho. Tetapi sebaliknya, kalau membuat manusia ridho dengan kemurkaan Allah, maka niscaya keriduan manusia tadi sebentar kemudian akan berubah menjadi zaman menjadi cercaan. lihat. Dikatakan oleh syarif, faman arda. Faman arda Allah kafahu mu'natan nas. Siapa yang membuat Allah ridha, maka akan dicukupi kebutuhannya dari manusia. Ya, ini kebutuhannya dicukupi, nggak perlu dia merengek-rengek pada manusia. Waradhiya anhu dan manusia pun akan ridho kepadanya. Thumma fima ba'd yardaun. Fima ba'd yardaun. Manusia tadi yang awalnya tidak ridho pada akhirnya akan ridho. Yakni wal aqibatu taqwa. Akhir yang baik untuk orang yang takwa. Akhir yang baik untuk orang yang takwa. Awal-awalnya mungkin dibenci, dikucilkan, dimusuhi. Biasanya begitu. Awal-awal dakwahnya Rasul seperti itu. Dilempari, diusir, nggak disukai oleh manusia. Tapi nggak peduli. Yang penting Allah ridho. Ya Allah, kalau engkau ridho kepadaku fala ubali, maka aku tidak peduli. Dalam keadaan beliau berdarah kakinya, dalam keadaan terusir, dalam keadaan sedih. Tetapi kalimatnya, Ya Allah, yang penting engkau ridho kalau engkau ridho kepadaku, aku tidak peduli. Walaupun mereka membenciku. Dan kenyataannya berakhir dengan sebaliknya. Manusia semuanya ridho kepadanya, menghormatinya, menjunjung tinggi, mendoakannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai akhir masa. Kawan dan lawan. Mengangkatnya. Membesarkannya segan kepadanya. Manusia yang paling hebat. Kata orang kafir ini. Yang paling pertama adalah Muhammad Nabi nya kaum muslimin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita nggak butuh pujian mereka. Tapi kenyataannya mereka selalu menyatakan dengan beberapa perkara yang merupakan kelebihan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ini kalau membuat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awalnya dengan kemurkaan manusia, tapi pada akhirnya manusia justru mencintainya, meridhoinya. Sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, "Idza ahabballahu al-'abda nada ya Jibril." Bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang hamba, maka dia akan panggil Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Maka dicintai oleh Jibril. Thumma yunadi Jibril. Kemudian Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu ahlus sama. Fayuhibbu ahlus sama. Maka dicintai oleh seluruh penduduk langit, seluruh para malaikat mencintai si fulan. Thumma al qabul fil ardi. Kemudian dijadikan dia diterima di muka bumi. Lihat Asyahid yang menjadi bukti pembahasan kita adalah di kalimat terakhir. al fil ard. Kemudian dijadikan dia diterima. Diterima yakni diridhai oleh manusia di muka bumi. Kawannya cinta kepadanya. Musuhnya segan kepadanya. Ini orang hebat. Ini orang konsekuen. Ini orang benar-benar memegang pendirian. Wa qala fil ba'd misla dhalik. Fil bughd misla dhalik. Dan dikatakan pula dalam masalah benci sama. Ketika Allah membenci seseorang, Allah akan panggil Jibril. Ya Jibril, inni ubghidu fulanan. Wahai Jibril, aku benci kepada si fulan. Fa'abghiduhu. Maka bencilah kepadanya. Maka Jibril pun membencinya. Setelah itu Jibril memanggil seluruh penduduk langit dan menyatakan innallaha yubghidu fulanan fa'abghiduh Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci pada si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Maka seluruh penduduk langit para malaikat benci kepadanya. Kemudian diletakkan kebencian pada manusia terhadapnya di dunia. Bagaimana keadaan munafik yang Allah benci mereka? Dibenci oleh kawan dan lawan. Kalau tentunya kaum muslimin membenci munafikin jelas. Jelas disebutkan dalam riwayat-riwayat dalam hadis-hadis bahkan diperintah dalam Al-Qur'an untuk membenci mereka para munafikin. Ternyata teman-teman mereka pun gak suka. Ah, kamu banci. Kalau benci, benci terang-terangan. Lihat maka beberapa tokoh-tokoh Quraisy nggak suka dan benci kepada Abdullah bin Ubay bin Salul sang munafik. Padahal mereka tokoh-tokoh kafir Quraisy nggak suka kepadanya. Bahkan salah seorang tokoh kafir sebelum masuk Islamnya berkata kepada Raja Heraklius ketika ditanya, dia jawab dia jawab dengan jujur dan dia menyatakan sungguh kalau aku tidak tahu dusta itu adalah akhlaknya orang rendahan akhlaknya para budak, niscaya aku akan berdusta. Tetapi karena aku tahu bahwa itu adalah akhlaknya orang rendahan, maka aku jawab dengan apa adanya. Orang kafir, musyrik. Tapi nggak suka dengan akhlaknya orang rendahan para munafikin yang kadzabun, yang dusta, berpura-pura. Dianggap oleh mereka banci. Dianggap oleh mereka bukan rijal, bukan laki-laki yang gagah dibenci sana, dibenci sini. Fakat bayyana annahu la budda likulli makhluqin min an yattaqi. Maka sudah dijelaskan tadi bahwasanya bagi makhluk mesti ada yang ditakuti. Mesti ada yang dihindari. Imal makhluk wa imma khaliq. Apakah dia takutnya kepada makhluk atau kepada al-khaliq? wa taqwal makhluk dararuha rajih ala naf'iha. Kalau takut pada makhluk, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih rajih. Min wujuhin kathirah dari sekian banyak sisi. Takut pada makhluk. Saya kalau tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah saya akan dibenci oleh masyarakat umum seluruhnya atau hampir seluruhnya. Karena mereka kebanyakan musyrikin, kebanyakan ahlul bid'ah. Kalau saya konsekuen dengan tauhid wa sunnah, saya akan dibenci, dimusuhi, bahkan mungkin saya akan ditimpa oleh mereka dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Taib tinggal pilih. Kalau dia tinggalkan tauhid wa sunnah, membuat berita manusia, maka berarti dia yang termasuk dalam hadis tadi Membikin ridho manusia dengan kemurkaan Allah. Ada untungnya, bukan nggak ada. Apa untungnya? Selamat dari mereka manusia. Tetapi dararuha rajih. Tetapi madaratnya, kejelekannya lebih besar, lebih tinggi. Daripada kebaikannya didapat. Kebaikannya selamat saya. Tetapi kata penulis kitab Al-Iqtisam, Imam Syatibi Ternyata setelah dia tunduk ikut apa yang dimaukan oleh manusia supaya selamat badannya. Setelah itu mereka manusia tadi melihat bahwa orang ini sungguh amat gampang diinjak-injak, amat gampang untuk dicocok hidungnya, maka setelah itu orang ini diinjak-injak, diperbudak, dihilangkan, disuruh apapun yang mereka mau. Mabarat atau bukan mabarat? Mabarat. Kalau berani kamu gini, ini akibatnya. Iya, iya, iya, iya. Dua, tiga, empat. Sampai dia jadi sapi yang dicocok hidungnya oleh mereka. Dengan terhina. Tetapi ketika dia istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Walaupun manusia membencinya, walaupun manusia memusuhinya. Mungkin dia ditimpa sesuatu kejelekan diboykot misalnya, dibenci misalnya, dijauhi, dikucilkan, itu memang mudarat dari satu sisi. Tetapi ketika kamu istiqamah di atas tauhid wa sunnah, terus tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan kepadamu, mereka suatu saat berubah. Melihat bahwa orang ini memang hebat. Orang ini sungguh sangat berpegang dengan pendiriannya. Salut. Akhirnya dihormati. Akhirnya dihormati. Oh kalau dia nggak bakal mau. Oh kalau dia nggak bakal goyah kamu apakan juga. Di mata mereka orang ini mulia. Ekonomina muslimin saya hormati. Itu belum lagi bicara tentang akhirat. Kalau dia mengikuti keridhaan manusia meninggalkan tauhid wa sunnah, tentunya di akhirat dia finnar, fil adab khalidina fiha dalam adab Allah Subhanahu wa taala, dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan itu nggak bisa dibandingkan dengan seluruh kesengsaraan dunia, nggak bisa dibandingkan dengan apapun dari kejadian-kejadian dunia, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Oh, tapi kan kita selamat dari itu, selamat dari gangguan manusia, tapi adab dengan adab Allah, adabun alim. Imbang, nggak imbang sama sekali, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Al Imam rahimahullah bahwasanya takwal makhluk kalau takutnya kepada makhluk dararuha rajihun ala naf'iha madaratnya lebih besar daripada manfaatnya min wujuhin kathira dari sekian banyak sisi wa taqwallahi hiya allati yahsul biha sa'adatud dunya wal akhirah karena sungguh ketakwaan kepada Allah rasa takut kepada Allah itu yang membuat kebahagiaan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Fahuwa subhanahu wa ta'ala ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak kita bertakwa kepadanya. Dan sungguh dialah yang memiliki maghfirah. Wahuwa aydan ahlu maghfirah. Fa'innahu walladhi yakfiru dhunub. Karena Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa. La yaqdir makhlukun ala an yaghfiral dunub. Makhluk nggak akan mampu menghapuskan dosa-dosa. Wa yujiru min adabiha ghairuh. Dan nggak akan bisa menghindarkan azab dari orang lain. Bahkan dari dirinya sendiri mereka nggak akan sanggup menghindarkan dari azab Allah. Wa huwa alladhi yujiru wa la yujaru alaih. Maka Allah lah yang melindungi, menjaga dan tidak perlu dilindungi, nggak perlu dijaga. Kalau ba'du salaf berkata sebagian para ulama salaf mahtaja taqiyun qab. orang bertakwa nggak akan butuh pada manusia manapun sama sekali. Kenapa? La yahtaj taqiyun qab. Seorang yang bertakwa kepada Allah nggak butuh dari makhluk sedikit pun liqaulihi karena ucapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar baginya dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Halas. Perlu butuh siapa lagi? Kalau Allah sudah menjamin Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mau butuh kepada siapa lagi? Kalau Allah sudah menjamin dengan makhrajan dan menjamin dengan rezeki. Yang sana memboikot, yang ini membantu. Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membenci, yang sana mencintai. Yang ini semuanya sepakat Tiba-tiba Allah SWT memberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. sampai dia dikucil ke dalam satu tempat terpencil. Tiba-tiba tumbuh pohon yaktin. Kalian tahu kisah-kisah para anbiya. Yang dimakan ikan paus kemudian terlempar tidak pinginnya Pohon yaktin di sebelahnya. Demikian pula kisah Maryam binti Imran alaihissalam. Ketika dia dalam keadaan sengsara, dalam keadaan susah, manusia nggak ada yang membantunya, nggak ada yang menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepadanya wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiya goncangkan pohon di sebelahmu itu niscaya akan menjatuhkan untukmu korma-korma yang masih segar. tutupan jenia. Ya. Makan. Dan mengalir di sebelahnya air yang bening yang layak minum. Kau muslimin yang saya hormati. Tidak jauh dari kalian kisah Ismail dan Ibrahim alaihi salam, Ismail dan Hajar. Tidak juga tidak jauh kisahnya. Dalam keadaan di padang pasir yang tandus, tiba-tiba keluar air zam-zam. Dari siapa kalau bukan dari Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Silakan kalian wahai manusia memboikot, silakan kalian memusuhi, silakan kalian menahan segala macam air dan makanan dan juga bantuan-bantuan silakan. Seorang yang mutawakil ala Allah, seorang yang bertawakal pada Allah, pasti akan bertawakal pada Allah dan pasti yakin Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib ini semua jaminan dari Allah yang pasti yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Quran ucapan Allah, janji Allah dan janji Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Masalahnya ada yang yakin, ada yang nggak yakin. Apa iya? Gak yakin. Sehingga berarti dia belum bertakwa dengan sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertawakal kepada Allah dengan sempurna yakin kalau Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Yakin kalau Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Yakin kalau Allah janjinya pasti pasti pasti benar. Gak mungkin dusta. Maka orang yang seperti ini mesti Allah gak akan dusta akan diberikan jalan keluar baginya. Faqadha minallahu lil makhluq lil muttaqin. <coughs> Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang muttaqin an yaj'al lahum makhrajan mimma yadhiqu 'alan nas. Akan diberi jalan keluar dari apa-apa yang disempitkan baginya oleh manusia. billah. Waalaikumsalam. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasibun dan pasti Allah akan berikan pada mereka rezeki dari jalan yang mereka tidak duga-duga. Fa idza lam yahsul dzalika dalla ala anna fit taqwa khalalan dan kalau ternyata tidak didapatkan jalan keluar, ternyata tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, jangan salahkan janji Allah. Pertama, periksalah ketakwaanmu. Periksalah keyakinanmu. Periksalah amal solehmu dan ibadahmu pada Allah. Apakah benar kamu bertawakal pada Allah? Atau ternyata hati kecilmu berharap pada si fulan. Wah ternyata si fulan gak beri. Ternyata si fulan gak bantu. Matilah gua. Lihat pikirannya pada si fulan. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau kalau tidak terbukti berarti ketakwaannya padanya ada khalalan, ada cacat, ada nggak beres. Falyastaghfirillah. Maka minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yatub hendaklah bertaubat kepadanya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Allah akan cukupi. cukup. Bukan berarti kaya raya. Karena Nabi menyatakan bahwasanya al-ghina ghina nafs. Yang namanya kaya itu adalah kaya hati. Kalau seorang yang hatinya kaya, maka dia sungguh bahagia, tentram. Tidak ada kegelisahan, gak ada rasa takut, gak ada gundah gulana sa'adah, bahagia, tenteram Allah akan cukupi. Kebutuhannya akan dicukupi. Hari ini habis. Bagaimana besok? Usaha. Ya. Bukan tidak usaha, usaha. Besok Allah kasih. Selalu pas dengan kebutuhannya. Cukup atau gak cukup? Cukup. Karena dia pas dengan kebutuhannya. Walaupun nggak bisa nyimpen. Sebagian orang nyimpan, nyimpan, nyimpan, nyimpan. Wah, kalau saya mau makan enak, ada. Saya mau ini, ada. Saya mau ini, semua ada. Giliran pas kasusnya, pada saat itu, uangnya di bank, ATM-nya hilang, rumah jauh. Sengsara juga. Iya kan? berjalan kaki berkilo-kilo karena mobilnya mogok. Nggak ada yang nolong. Apakah Allah nggak bisa menakdirkan seperti itu? Bisa. Tetapi orang yang Allah cukupi, dia nggak punya apa-apa. Sudahlah, kalau gitu saya akan berjalan ke tempat daurah. Baru berapa langkah? Assalamualaikum. Ayo sekalian naik. Enak tuh. Naik mobil nggak usah ngurus nggak usah bayar bensin, nggak usah dia ke bengkel, nggak usah dia bertanggung jawab. Tetapi besok bagaimana? Tawakal Allah. Karena ini yang tidak bisa ditebak. Ini yang biadillahi ta'ala. Ini yang susah untuk dihitung oleh angka dengan kalkulator. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa nikmatnya orang punya perkara-perkara mewah tadi? Apa nikmatnya? Ketika dia menggunakan. Kalau ketika dia kepengel nggak nikmat ketika ngurusnya. Bukan kenikmatan tau, capek. Punya rumah besar, nyapunya susah, ngepelnya susah. Dari ujung sampai ujung. Enggak dipel debu, sarang laba-labanya banyak, diurus capek sendirian. Mau cari khodam enggak punya uang. Kata yang rumahnya kecil, enak rumah saya. Seret selesai, beres semua. Itu semua tidak dihitung dengan angka, tapi dihitung dengan kecukupan. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, sabar. Tawakal Allah, usaha. Allah akan berikan kecukupan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ai huwa kafihi ma yuhijuhu ila ghairihi. Bahwasanya Allah akan cukupi dia dan dia tidak perlu lagi kepada siapapun nggak perlu dia mengharap, nggak perlu dia memperbudakkan dirinya kepada makhluk, nggak perlu dia merengek pada fulan wa'alan, nggak perlu. gani cukup karena hatinya kaya. Dia usaha dengan tangannya sendiri. Karena sebaik-baik usaha adalah min kasbiyadih dengan tangannya sendiri. وقد ظن ببعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب Sebagian manusia mengira bahwa yang namanya tawakal tidak sesuai atau bertentangan dengan mengerjakan sebab-sebab. Ini dikira oleh sebagian manusia. Bahwa yang namanya tawakal gak perlu usaha. Wa annal umur idza kanat maqdura fala hajata ilal asbab dan mengira bahwasanya perkara-perkara kalau sudah ditakdirkan nggak perlu lagi mengerjakan sebab-sebabnya, nggak perlu lagi berupaya berusaha. Wahada fasid ini pendapat yang rusak, ini pendapat yang salah. Fa innal iktisab minhu fardun karena berupaya berusaha adalah satu perintah yang wajib. Wa minhu mustahab dan juga di antara usaha ada yang dianjurkan. Di antara usaha ada yang mubah. Wa minhu makruh wa minhu haram. Lihat. Kenapa dikatakan berusaha itu? Harus dan tidak bertentangan dengan tawakal. Karena yang namanya berusaha, berupaya ada sekian banyak hukumnya. Ada yang wajib, ada yang anjuran, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Baik. Kalau kamu berupaya sampai kepada yang makruh dan sampai pada yang haram, baru itu namanya tidak tawakal. Baru itu bertentangan dengan tawakal. Ngapain kamu usaha yang haram? Karena kita nggak punya, kita begini, kita akan kelaparan. Tawakal Allah, bertawakallah pada Allah, bergantunglah pada Allah. Kerjakan yang halal, jangan yang haram. Allah akan kasih rezeki kamu, Allah akan cukupi kamu. Jadi kalau usahanya yang haram, kalau usahanya sesuatu yang makruh, baru itu yang dikatakan bertentangan dengan tawakul. Bertangan dengan ketawakalan. Tetapi kalau usaha yang halal, usaha yang mubah, apalagi usaha yang wajib, maka ini adalah perkara yang tidak bertentangan dengan tawakal, bahkan sejalan dengan tawakal. Iqilha fa tawakal. Kunci dulu mobilmu baru tawakal. Ikat dulu untamu baru tawakal. Usaha dulu kamu semampu kamu baru tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Qala kama qada urifa fi mawdi'ihi sebagaimana sudah dijelaskan di tempatnya masalah usaha wa qad kana nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa afdalul mutawakkilin padahal nabi sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun beliau adalah orang yang paling takwa, afdalul mutawakkilin, sebaik-baik orang yang bertawakal adalah Rasulullah SAW. Tapi lihat ketika perang, Yalbas la'matal harbi. Memakai pakaian perang. Baju besi. Topi baja. Pakai. Katanya tawakal. Kok pakai baju besi? Takut ya dari manusia? Hati-hati. Pertanyaannya, apakah memakai baju besi itu usaha yang haram? Atau usaha yang wajib? Atau usaha yang mubah? Atau usaha yang dianjurkan? Kalau ternyata itu usaha yang haram, bisa kita katakan berarti nggak tawakal. Tapi pakai baju besi atau pakai pakaian besi dalam perang itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Bahkan dengan Rasulullah SAW menggunakannya berarti kita dianjurkan kalau ada. Kalau nggak ada, jangan gak jihad. <laughs> Saya nggak berani berangkat lah, <laughs> karena nggak punya baju besi. Loh, jadi kamu nggak jihad hanya karena masalah. Berarti kamu tawakalnya pada baju besi. <laughs> Tawakal pada Allah. Kamu punya, kamu pakai. Kamu kamu nggak punya, tetap berangkat yang pakai baju besi dalam jihad, apakah seluruh para sahabat? Tidak. Sebagian mereka memakainya, sebagian yang lain tidak memakainya. Sebagaimana yang lain memakai kudanya, sebagian yang lain tidak memakai kudanya. Demikianlah kalau usaha itu usaha yang mubah, memakai sebab-sebab yang dianjurkan atau sebab-sebab yang dihalalkan, maka itu tidak bertentangan dengan tawakal. Nabi yang merupakan sebaik-baik seorang yang bertawakal, ternyata beliau memakai pakaian besi. yamshi fil aswaq, fil aswaq, iktisab Beliau pun berjalan di pasar-pasar dagang. Berkata orang-orang kafir, Ma rasul Yakulut at-ta'am wa fil Bagaimana Rasul ini? Masa Rasul berjalan di pasar-pasar makan makanan seperti kita? Karena mereka orang musyrikin mengira bahwa Rasul tidak seperti manusia, tidak perlu makan, nggak perlu berupaya, nggak perlu berusaha. Walihada tajid mimman yara liktisab yunafit tawakul. ويرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية وقد يكون من مكاس أو والي شرطة أو نحو ذلك وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر dikatakan oleh karena itu kebanyakan manusia mimman yaral iktisab yunafit tawakul ketika mereka menganggap bahwa berusaha itu bertentangan dengan tawakal. Kalau pakai baju besi berarti nggak tawakal. Kalau naik mobil pakai sabuk pengaman berarti nggak tawakal. Ini orang ternyata hidupnya dalam keadaan menjadi tufaili. Apa itu tufaili? Menjadi benalu, hidup dari orang lain. Atau hidup melalui sebab orang lain. Berarti bukan tidak pakai sebab, pakai sebab juga, tapi sebabnya orang lain. Apakah diberikan sebagai sedekah atau hadiah atau pajak atau uh, palak? Nah, sini. Nomor 100, nomor 100. Yang kalau dibahas lebih lanjut itu pun usaha. Ya. Pak, paring, pak. Usaha bukan itu. Usaha. Tapi usaha yang makruh, yang hina, bahkan haram kalau sampai untuk memperkaya dirinya. Haram. Nanti di hadapan Allah la wajhalahu atau dikatakan wajahnya nggak ada dagingnya nanti yaumul qiyamah. Al jazau min jinsil amal karena memang wajahnya tebal, nggak punya malu, maka yaumul qiyamah diazab dengan di wajahnya tidak ada dagingnya. Ini yang meminta-minta untuk memperkaya diri. Maka ikhwan bin dikatakan bahwa mereka-mereka yang katanya tidak perlu usaha, usaha itu menafikan tawakal, ternyata mereka justru menjadi beban orang lain. Wahada mabsutun fi mawdi'ihi dan ini dijabarkan dalam babnya dalam pembahasan khusus la yasa'u hadzal mukhtasar tidak cukup kalau kita bahas di kitab kita ini وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى dan sudah dibahas sudah lewat isyarat kepadanya tentang ucapan-ucapan para ulama dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yamhullah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab yamhullah ma yasha'u wa yuthbit Allah kadang menghapus kadang menetapkan catatan-catatan takdir tadi tetapi di sisinya ada ummul kitab ini kaitan dengan pembahasan pertama jangan lupa bahwa hari ini kita bahas sebagian besarnya masalah hikmah beriman pada takdir. Semuanya di tangan Allah. Usahakan. Usahalah dan berharaplah pada Allah, bergantunglah pada Allah dan yakinlah Allah yang menentukan rezekinya. Berdoalah pada Allah, meratap dan meminta pada Allah taala. Termasuk usaha yang baik, usaha yang mulia adalah berdoa. Itu juga usaha. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa merubah catatan-catatan takdir yang diturunkan setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar atau yang dicatatkan di catatan-catatan ketika di rahim ibunya bisa dirubah. Tetapi yang di umul kitab sudah tercatat bahwa ini akan berubah begini, ini akan berubah begitu. Sehingga dengan kata lain, kalau dilihat dari umul kitab tidak ada perubahan apapun. Ketika dikatakan dalam riwayat, La yaruddul qada illa doa. Tidak akan merubah takdir kecuali doa. Baik. Berarti doa merubah takdir. Jawabannya yang tadi. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah kadang menghapus, kadang mengganti, kadang menetapkan. Tetapi fi ummil kitab sudah tercatat semuanya. Akan terjadi perubahan-perubahan itu. Sama juga dengan la yaruddul qada illa doa. Bahwa di umul kitab sudah tercatat orang ini akan doa begini dan akan dikabulkan begini. Orang itu akan berdoa begini dan akan dikabulkan begitu. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan berita tentang kepastian takdir tidak akan berubah. Tidak ada pertentangan antara keduanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Berkata Al-Baghawi rahimahullah, qala Muqatil nazalat fil yahud hina qalu inna Allah la yaqdi yawm as-sabt syai'a ketika mereka berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan apapun di hari Sabtu. Ketika Yahudi bilang begitu, maka turun ayat tadi. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Bahwa Allah kadang menghapus, kadang menutupkan, walaupun di hari Sabtu. Kalau mufassirun min sya'nihi an yuhyi wa yumit. Yani dengan urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menghidupkan dan mematikan, memberi rizki atau yu'izzu qauman wa yudhillu akharin apakah Allah memuliakan satu kaum atau menghinakan kaum yang lain wa yashfi maridan atau Allah menyembuhkan orang yang sakit wa yafukku 'aniyan atau Allah melepaskan orang yang sedang kesusahan wa yufrid makruban atau Allah melepaskan atau berikan jalan keluar kepada orang yang dalam keadaan kesusahan wa yujib da'iyan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang yang berdoa wa yu'ti sa'ilan Allah memberikan permintaan orang-orang yang meminta wa yaghfir Allah mengampuni dosa-dosa yang orang-orang yang meminta ampun ila ma dan lain-lainnya dari perbuatan Allah yang tidak terhitung banyaknya setiap hari Sabtu ataupun Ahad Jumat ataupun Kamis Wa ihdatihi fi khalqihi ma yasha dan Allah menakdirkan segala sesuatu sekehendaknya setiap hari.